الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat Tidak ada yang dapat menahannya Demikian pula Apa saja yang Allah tahan Tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Fatir ayat 2. Hadirin jamaah salat Jum'ah, rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah sama-sama meneruskan menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi bekal yang paling baik untuk kehidupan akhirat nanti, ketakwaan juga akan menjadi wasilah hadirnya solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Allah juga sudah menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya, maka akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah juga akan mencukupkan hajat dan kebutuhan hidup di dunia. Hadirin rahimakumullah. Ada pemandangan yang hampir selalu kita temui tiap momen pergantian tahun. Yakni banyak orang-orang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan khusus. Tahun baru seolah menjadi saat-saat yang paling dinanti. Detik-detik bergantiannya pun nyaris tiap orang rela berjaga. Lalu meluapkan rasa kebahagiaan dengan aneka petasan, kembang api, trompet atau sejenisnya. Ketika saat-saat yang ditunggu itu telah tiba. Bahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan suatu yang sangat manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun ini yang menjadi pertanyaan apakah sudah tepat menempatkan kebahagiaan itu. Hadirin rahimakumullah. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu di dunia adalah sementara, sedang sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Islam mengutamakan mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dalam Al-Quran, Allah melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان Lau kanu Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini, selayaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan eh, hidup di dunia berkualitas. Al-Quran telah memberikan garis pandu bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah pun sangat luas. Tidak sekedar ritual kepada Allah seperti salat, puasa, haji atau sejenisnya, melainkan meliputi kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan dan tidak akan bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan yang bermutu sehingga tidak menyesal di kehidupan kelak orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan dalam Al-Quran. Minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu. Sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat baik, beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Dalam kitab Ayyul Walad, Al-Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah hadis, "Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi" اشتغاله بما لا يعنيه وأن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له من العبادة لجدير أن تتول عليه حسرته Pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hambanya adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan satu saat saja yang seseorang menghabiskan tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang berkepanjangan. Dari penjelasan ini, kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan ulang tahun tahun baru. Momen tahunan ini seyuknyanya disikapi secara wajar dan tepat. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap sisa umur. Bukan euforia kebanggaan atas tahun baru itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah atau introspeksi dan islah atau perbaikan. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pandangan tentang makna kebahagiaan dan cara meraihnya. Bagi orang muslim, kebahagiaan akan hadir jika selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya jalan untuk meraihnya adalah terikat dengan perintahnya dan menjauhi larangannya dalam beramal. Akhirnya, semoga kita menjadi pribadi yang mampu menunaikan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya dan banyak memberikan manfaat kepada sesama sehingga kita semua terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون تشركون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا